terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang syarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah. Sekarang kita berada atau akan memasuki pada permasalahan yang ke-49 yaitu perbuatan orang-orang jahiliyah kufurnya mereka terhadap sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beriman sebagiannya kemudian kufur terhadap sebagian yang lainnya. Ini pada asalnya kalau ditelusuri sama saja kekufuran dengan seluruhnya. Karena mau tidak mau kalau mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sebagian saja, harus seluruhnya. Nah, harus seluruhnya. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, al-mas'alatu at-tasi'atu wal arba'un. Permasalahan yang ke-49. Jahdu ba'diha Perbuatan mereka kufur atau menolak atau menentang sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan Allah Ahlul jahiliyati mutafawituna fil takdzib bi ayatillah. Orang-orang jahiliyah mereka itu bertingkat-tingkat di dalam mendustakan atau berdusta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Minhum di antara mereka Man yukadzibu bi ayatillahi kulliha. Ada di antara mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala secara keseluruhan. Wala yu'minu bi kitabin min kutubillah. Nah barakallahu fikum dan tidak beriman dengan nah, salah satu kitab dari benda Allah Ta'ala. Nah itu seperti mereka. Barakallahu fikum sebagian mereka seperti itu keadaannya. Tidak beriman dengan nah barakallahu fikum salah satu kitab daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama alaihi al-musyrikuna alladziina la yu'minuuna bil anbiya jumlatan wa tafsila. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrikun yang mereka tidak mau beriman terhadap para nabi secara global maupun secara terperinci. Wa min babi aula nam terlebih-lebih lagi la yu'minuuna bil kutubi al-munazzalah min indillah. Mereka saja tidak beriman kepada para nabi apalagi nah justru justru mereka apa? tidak beriman lagi dengan kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka aja tidak beriman dengan para nabi, apalagi mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, kan gitu. Nah, wa min ahli jahiliyyati man yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'dil bi ba'din kal yahudi wan nasara. Dan ada juga dari kalangan ahli kitab atau dari kalangan ahli jahiliyah, orang jahiliyah, mereka beriman terhadap sebagian kitab dan kufur atau menolak dengan sebagian kitab yang lainnya. Kal Yahud wa Nasara. Seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Mereka orang Yahud, mereka inginnya apa? Taurat saja yang mereka imani. Orang-orang Nasara, mereka ingin mengimani Injil saja barakallahu fikum. Seperti itu. Wa man amana bi ba'dil kitab wa kafara bi ba'dih dan barang siapa yang beriman dengan sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lainnya, fa innahu mislu man kadzdzaba bihi kullih. Perhatikan baik-baik ini. Berarti kedudukan dia, sesungguhnya dia seperti orang yang mendustakan secara keseluruhan. Jadi kalau mau beriman itu seluruhnya, jangan sebagian saja. Beriman dengan Injil saja, beriman dengan Taurat saja, berarti dia mendustakan seluruh kitab-kitab yang ada. Seperti itu. Allah Subhanahu Allah Ta'ala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Naam. Apakah kalian apakah kalian beriman eh, terhadap sebagian kitab ataupun ataukah atau dan kalian kufur terhadap sebagian yang lainnya? Maksudnya kalian beriman terhadap sebagian kitab, kemudian kalian kufur terhadap kitab yang lainnya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalik, maka tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakan hal tersebut minkum di antara kalian illa khizyun, illa khizyun fil hayati dunya, melainkan kehinaan, kerendahan dan juga kesengsaraan di dalam kehidupan dunia ini. Al-ayata Fahum la yu'minuna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Mereka tidak beriman kecuali dengan apa-apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wal Ini bahaya sekali seperti ini. Jadi kalau mencocoki hawa nafsu mereka, mereka beriman. Kalau tidak, mereka tolak. Wa man khalafa ahwa'ahum kadzdzabu bih, ya kan? Dan apa-apa yang menyelisih daripada hawa nafsu mereka, ambisi hawa nafsu mereka, kadzdzabu bih, mereka mendustakan dengan ayat tersebut atau mendustakan terhadap apa? kebenaran tersebut. Fala yang fa'uhumul iman bi ba'dil kitabi idza kafaru bil ba'dil akhar. Maka keimanan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, ya, keimanan mereka terhadap sebagian kitab itu tidak bermanfaat bagi mereka apabila mereka kufur dan menolak terhadap sebagian yang lainnya. Jadi nggak cukup kalau cuma sebagian saja, harus semuanya. Walau ayatan, walau kalimat dari quran walaupun bahkan yang dia tolak itu cuma satu ayat saja atau yang dia imani Nah, barakallahu fikum cuma satu ayat saja kemudian yang lainnya dia tidak beriman, atau yang dia tolak cuma satu ayat saja, atau satu kalimat atau satu kata saja dalam Al-Qur'an, la yang fa'uhum dalik iman tadi, keimanan tadi tidak bermanfaat bagi mereka. Karena apa? Karena sama saja kufur terhadap seluruhnya. Nah, beriman kepada sebagiannya sama saja kufur terhadap seluruhnya. Wa minhum man yaqul ah, di antara mereka ada juga yang mengatakan innal Qur'an makhluk. Nah, parah lagi nih. Amin ya? Di antara mereka dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah ini bahaya sekali. Nah bisa-bisanya mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Padahal ahlus sunnah wal jamaah. Nah berdalilkan bersandarkan dengan ayat yang sangat kuat sekali bahwasannya Al-Quran kalamullah khairu makhlukin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala bukan makhluk. Dari Allah lah dimulai Al-Quran tersebut dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin, mereka minta perlindungan kepada kalian, maka lindungilah hingga dia mendengar kalam Allah. Apa kalam Allah di sini? Al-Qur'an barakallahu fikum. Naam. Jadi Al-Qur'an kalam Allah khairu makhluqin. Perhatikan perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah bagaimana beliau dicambuk, dipenjara, disiksa demi mempertahankan apa? Al-Qur'an kalamullah khairu makhluq. Bayangkan itu. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Ta'ala bukan makhluk. Ada suara, tinta, kertas, dan yang semisalnya para kalafikum itu semuanya Pak, makhluk. Suara makhluk, suara hamba. Kertasnya juga makhluk, tintanya juga makhluk. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih telah menyebutkan dalam dunia beliau apa? Lakin aswatul ibadi fi'lahum kamidadi wariki makhluqani fa sautul qari walakinil kalama kalamu rabbil arsyidul ihsani kata beliau artinya lakin aswatul ibadi wa fi'lahum akan tapi suara-suara hamba dan perbuatan hamba itu seperti na'am barakallahu fikum kertas-kertasnya dan tinta-tintanya makhlukani kedua-duanya adalah makhluk fasautu lil qari walakin al kalama na'am suara itu suara yang membaca itu makhluk akan tetapi kalam yang dibaca itu jadi lantunkan itu. Kalamu Rabbil Arsyidul Ihsani adalah ucapan Rabb yang memiliki arsy dan yang memiliki kemuliaan. Siapa maksudnya? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang melantunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim yang dilantunkan yang dibaca itu adalah kalamullah. Sedangkan suara, suara apa siapa? Suara yang dengar itu. Suara makhluk. Fasautul qari walakin kalama. Paham ya? Nah, fasautu sautul qari wal kalam kalamul bari. Suara-suara orang yang membaca itu makhluk, ada kalam yang dibaca itu adalah Allah jalla wa ala. Jangan keliru barakallahu fikum. Naam. Perhatikan di sini, wa minhum man yaqul di antara mereka ada yang mengatakan innal Qur'an makhlukun ini keliru yang sangat fatal ini. Lafduhu wa ma'nahu, lafadznya dan maknanya itu makhluk katanya. Oleh karena itu Allah Taala bantah mengenai orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. Nah, barakallahu fikum bayangkan itu. Karena memang tidak benar. Nah, Nah, ketika ada yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar katanya. Tidaklah ini kecuali ucapan manusia Al-Qur'an ini. Nah, in hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar kata Allah Ta'ala. Justru kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadar. Neraka saqar itu kalau sudah orang masuk di dalamnya la tubqi wa la tadar. Tidak menyisakan, tidak meninggalkan Hangus pokoknya di situ. Lawahatul bashar sebagai tempat tanggangan untuk manusia. Bukan sekedar itu, di atasnya masih dijaga malaikat yang ketat. Alaiha tis'ata Di atas neraka sakor tersebut ada 19 malaikat menjaga, bayangkan. Hati-hati. Jangan sampai mengatakan bahasa Al-Qur'an ucapan manusia. Hati-hati barakallahu fikum, ancamannya berat. Sa'uslihi sakor kata Allah Ta'ala. Sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Nah, barakallahu fiik. Kemudian beliau melanjutkan di sini, "Au inna alfadahu makhluqatun duna ma'na." Ada juga yang mengatakan, "Ya udah kalau gitu, lafaz-lafaznya yang makhluk, maknanya bukan," katanya. Lafaznya itu makhluk, maknanya bukan makhluk. Jadi, bismillahirrahmanirrahim lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu makhluk katanya. Tapi maknanya bagaimana? Maknanya kalamullah. Nah, ini juga keliru. Kalau Asy'ariyah seperti kelompok Asy'ariyah, eh, Asy'ariyah yang mereka menisbahkan diri kepada Abu Hasan Asy'ari Cuman penisbahan saja ya karena beliau sudah taubat sebelum meninggalnya. Nah. Dan kitab yang beliau karang ketika beliau bertobat adalah kitab Al-Ibanah ma'rufnya dikenal dikenal dengan istilah apa? Kitab Al-Ibanah. Wa takdir takdzibun bil Qur'an yang seperti ini bentuk 6 pendustaan atau berdusta terhadap Al-Qur'an. Faman qala Al-Qur'anu makhluqun lafdhuhu wa ma'nah maka barang siapa yang mengucapkan Al-Qur'an itu adalah makhluk, lafadznya dan maknanya kama taqulu Jahmiyah sebagaimana diucapkan oleh orang Jahmiyah, hati-hati ya Jahmiyah kelompok sesat nisbah kepada Al-Jam bin Safwan. Au atau orang yang mengatakan inna lafdhahu makhluqun. Sesungguhnya lafadznya itu makhluk. Wa amma ma'nahu fa minallah. pun maknanya dari Allah katanya. Lafadznya makhluk, maknanya dari Allah. Dirinci seperti itu. Fa hadza aidan kufrun. Yang seperti ini juga kufrun. Hati-hati. Illa an yakuna sahibuhu muqallidan aw muta'awilan. Kecuali yang mengucapkan tadi orang yang bodoh, eh, orang yang mukallid mentaklid mengekor saja atau mutaawil atau dia nah beristihad tapi keliru. Fayakunu fayakuna dalalan maka orang tersebut dalal Orang tersebut adalah orang sesat, tidak sampai tinggalan kekufuran. Lihat al quran kalamullah jalla wa ala. Karena al quran al Karim itu adalah ucapan Allah taala, Lafzahu wa makna. Lafadznya dan maknanya. Hurufahu wa ma'ani, huruf-hurufnya dan juga makna-maknanya. Kulluhu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala laisa kalamullahi ana laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Bukan ucapan Allah adalah huruf-hurufnya saja, kemudian maknanya bu, maknanya tidak. Paham ya? Walal ma'ani dunal huruf, bukan pula maknanya saja kemudian hurufnya tidak. Semuanya, hurufnya, maknanya, lafadznya, itu semuanya adalah kalamullahi jalla wa ala. Kaidahnya dalam masalah ini adalah apa? Adalah pantun atau puisi yang disandarkan atau yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih di dalam kitab Nuniyah beliau beliau mengatakan apa tadi? Lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihim mariki makhluqani. Akan tapi ucapan-ucapan hamba dan juga nam barakallahu fikum perbuatan hamba seperti nam barakallahu fikum kertas-kertasnya dan tinta-tintanya makhluqani, dua-duanya adalah makhluk. Fasautu lil qari walakinil kalama, suara itu suara yang baca makhluk akan tetapi kalamnya yang dibaca yang dilantunkan namlakinil kalama kalabu rabbil arsy dzul ihsani adalah ucapan Rabb yang memiliki arsh zat yang memiliki kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Khulasanya kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. Orang-orang jahiliyah seperti itu keadaannya wal billah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu.